Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikakan ikhris amama yang fauka wasta'in billah wala tahjis. Jadi manusia semangat gayuh barang sing manfaat wasta'in billah kalau ada masalah mohon pertolongan kepada Gusti Allah jurkan Nabi titi pesen wala ta'jis jangan malas, jangan beler, ojo sungkanan ojo keset. Ternyata Al Hidayah kali rejo masyarakat semangat lan ahli ibadah tepuk tangan dulu buat kecamatan kali rejo luar biasa sing keprok utange lunas kabeh. Senamene banter ketara utang akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Cek suara dulu sebelah kanan. Assalamualaikum. Sebelah kiri Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah keduman senek napa mboten? kasih kasih. Kasih tetap orang ketuman seneng. Sing wingking boten sakit meriksani raine mumpuni, ndak masalah. Sebelah kanan belakang boten sakit peruh promosi mumpuni, ndak masalah. Yang penting suaranya cetro, setuju? Sepakat? Hari ini menunjukkan jam 1 lebih dua jam. Saya naik jam 3 sore berarti ngajinya gak usah lama-lama, setuju? Sebentar apa lama? Ngajine sekedap nopo dangu? Sedela nopo suwe? Pung Jawa kabeh sing suwe. Ukuran suwe tang kecamatan Kalirejo berapa jam? Telung jam. Munggahe jam telu berarti mudone jam 6. Ngajine telung jam. Ngundang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma Allahumma saya heran sama Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Aduh-aduh sekang kota nganti tekan kene gelem pengajian karo ibu-ibu al-hidayah. Jebule Pak Bupati paham, wong pinter karo wong cerdas niku beda. Tak kurang tak kurang. Wong pinter sama wong cerdas niku beda. Pinter niku karena dibentuk. Pinter itu karena dilatih. Tapi cerdas niku karena keadaan. Cerdas niku karena kondisional. Wong nek tesi urip nembe saged mikir pinter. Tapi kalau orang udah mati baru bisa nembe mikir cerdas. Bukti nyata, ketakon karo sini sore Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih ambekan? Urip berarti. Ular takon, secara logika awam mawon, kalau dibantu, kalau dibantu. Bu, antara ban bekas karo emas sekarung luweh larang emas sekarung apa ban bekas nah jawabannya wong pinter ban bekas karo emas sekarung tentu esik lebih larang emas sekarung betul tak ulang tak ulang apa harus sebelah kiri Assalamualaikum pinter karo cerdas niku beda pinter niku dilatih cerdas niku karena keadaan wong nek tesih urip nembe saged mikir pinter tapi nek wong wis mati nembe saged mikir cerdas antara ban bekas karo emas sekarung luwih larang ban bekas nopo emas sekarung Jelas jawabannya emas sekarung. Iya dong. Ban bekas karung emas sekarung luwih larang emas sekarung. Betul. Tapi ada orang nggak bisa berenang, orang iso ngelangi, kecemplung kolam, kecemplung blumbang dikon milih antara ban bekas karo emas sekarung kira-kira lebih milih ban bekas apa emas sekarung nah iku jawabane wong cer jawabane wong cer ternyata wong nek desi urip boten namung pinter tapi licik licike wong tesi urip kepingine ban bekase kecandak masa karungnya ya dikondol wis dadi bupati kepingin dadi bupati mani langsung diamang-amang nang bupati Soalnya kalau orang udah mati nembe bisa mikir cerdas. Ternyata antara ban bekas karo emas sekarung betul lebih mahal emas sekarung. Tapi bagi orang yang nggak bisa berenang, dikon milih antara ban bekas karo emas sekarung lebih milih ban bekas. Wong nek wis mati nembe bisa mikir tapi bisa mikir begitu bareng wis nglakoni mah Mohon izin Pak Bupati, ini ngaji di kali reja harus pakai tenaga ekstra plus pakai tenaga dalam. Kenapa? Soalnya niki nggone ngaji kudu muter kayak golong? Saya datang heran, anak sendal mumbul. Sebelah sini sandal nanti munggah sirah. Gara-garane anak ibu-ibu ngadeg nututi sing mumpuni. ya Rohmat. Pengajian aja jadi tawuran, Yakin, tadi saya sampai ke sini, ibu-ibu arep salam niker nakar-nakar. Betin ibu muslimat apa trio macan? Coba jilbabe kula. soalnya napa ibu-ibu ini niku setarik tarik ya Allah ya Rohman. Ben boten anarkis. di sini ya, Bu. Tenang, masalah air kula niki anu jomblo tahan banting. Nabi Duki ora usah masalah minum-minuman. Kula niku kami tahu kali Pak Bupati patwal dalan bosok jalan terus. Beliau niku sampai mboten dahar, Pak Bupati niku ndak dahar siang, Ibu Bupati pun ndak dahar siang dan sebutan Pak karena memang tadi pengajian tergene putih sebanyak kecamatan apa? Ah, seputih banyak, bercampur banyak seputih seputih banyak tanggine seputih banyak, ternyata kita harus pulang lagi ke dalam kantor bupati dan ternyata hari ini satu hal saya bukan belum ngelem ngelem pun ya orang mungkin diwali saweran yang bu ibu bupati ini niku ngerencani kulo tadi saya disebutin banyak pakai baju niki kulo kintu ibu bupati ini niku pakai kantos kostum ternyata beliau niku ngerencani kulo mumpuni ora ganti aku ganti Angkat asornya luar biasa tawaduknya Tepuk tangan dulu buat Ibu Bupati Kabupaten Lampung Tengah Atas sembah seluruh hampir suami ini dan ibu. Sallu ada Nabi Muhammad. Salawatan dulu nggih. Wong Jawa kabeh. Wong Jawa kabeh. Campur. Ada Lampung, ada Bali. Mana lagi? Aceh. Datang jauh-jauh dari Aceh ke sini, Bu. Ya Allah ya Roman, terima kasih, Ibu datang jauh-jauh duduk paling depan terima kasih uh, niki solawatan rumin kesane tambah tem soalnya sini sampai jam jangan ya sore sholat asar jam tiga setengah itu Sallu ala Nabi Muhammad Allah pesantren ilmune pinter ngajine bener sholatnya nggak ketinggalan rasane adem banget nang omah gelem terus Quran betul betul ini yang lagi digarap oleh jamaah Al-Hidayah Membentuk ibu rumah tangga yang solidah Dan membentuk anak-anak yang mau mondok di pesantren Bu Bu namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunia, perhiasan di alam dunia. Lihat anak sehat aja rasanya seneng. Betul? Lebih-lebih sholatnya nggak ketinggalan di rumah tadarus Quran bonggoknya luar biasa. Leres. Tapi bocah nggak ngaji mama nun sewu. Boro-boro tahu yang namanya birul birrul ini, Anak nggak bisa bekti sama orang tua gimana bekti sama orang tua bocah orang ngaji wudhu nggak tahu ilmunya sholat nggak tahu tata caranya sampai-sampai kalau bocah nggak ngaji maaf nguyuh orang ngerti ilmu nih boleh nguyuh ke rumah dek dicepet nongit randu pura-pura cewek mau bapak nabi mantan menteri bapak tabib nolak ada kalau disentiki tapi bocah kalau haji kudu ngerti tata carane apalagi pulang dari pondok pesantren biasa sholat jamaah di masjid habis sholat duhur pulang ke rumah buka pintu Assalamualaikum, E jawab. terharam. Loh pak, suaranya beda. Ya orang untuk. Pak, saya dapat ijazah dari kiai saya. Kalau sakit gigi, kumur-kumur pakai banyu garam. Makai baca solawat puluh falak linnas jangan lupa ada fatihah sama kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Al Jailani nanti ada fatihah sama para wali insya Allah jadi lataran sembuhnya gigi nanti saya buatkan untuk garamnya sekarang saya pijitin ya kakinya pak melarau untungnya udah saya kira ini namanya ikhtiar pak pijat refleksi nanti kalau dipijit telapakannya kalau turunnya ke gigi itu eh, dari mana pijat Mijitnya nggak sembarangan mijit, bocah kalau di pesantren bu, ya Allah. Keluar dari pesantren mampu beradaptasi di masyarakat, di kelapa, pinter, dodo sawit, bisa, dadani gendeng bocor, kecil, kesambel bledek, besi urip. Sekti ini bocah santri nang pesantren. Tapi maaf, Papua dibeliin motor masih bunyi tit motor masih kri kreditane guru lunas kenal kote dibungkuk tengah hari cengentar panas rengenge digas sekorete ramanananana Bapaknya dasar nggak tahu agama. Lihat anak nabrak melawang gara-gara motore kenal di dibobok. Bapaknya ngucap kasar banget mau botak. Ngomongnya angel. Dasar anak sen. Nih, nih, nih. Di dalam kitab Asyarun Nawawi disebut kufur adalah orang yang suka menjelek-jelekan nasab menjelek-jelekan keturunan, suka memperolok-olok keturunan, baik mengisor ataupun mundur Kadang kita orang tua maaf ya, salah kaprah. Gemeh anak lahir cantik, ibunya pingin muji anak sendiri. Ibunya muji, ih ya bocah lagi temen ya, anaknya siapa? Apa kelamin boneka baik? niatnya memuja kan sendiri iya Allah bocah cantik banget ya anaknya siapa kalau anaknya dewe kok sanksi gawe-gawe bareng orang bojoke bareng anaknya lain cantik dikatain anaknya siapa ya bocah saya temen ini disebut di dalam kitab Adkar Nawawi kufur orang yang melalaikan nikmat Gusti Allah karena dia nih Gusti Allah. Sampai maaf, lebih salah kata malih. Bocah rewel diomong nang bibune, bocah diomongnya angel, anak setan, sing setan siapa? Kadang saya kasihan sama setan, Bu. Orang salah apa-apa kok dipojok-pojokin. Makanya Pak Bupati saya dengar kabar besok awal tahun 2023 bulan Februari ini setan itu mau pensiun sih Pak. Kenapa? Karena sekarang setan gak udah udah nggak punya pekerjaan bu. Anak wong korupsi ngakunya jerek karena kena bujuk nih setan. Sampai-sampai nggak apa-apa ibu, tenang aja gak usah protes eh lu bayar ya orang protes maaf ya guyonan ya Bu Sartina non seku. Allah ala Nabi Muhammad Setan ini mau pensiun gak sih Bu? Sebenarnya setan itu hanya takut sama Gusti Allah mawon. Tapi akhir-akhir ini setan itu lebih takut sama manusia. Kenapa? Karena ternyata kemarin baru kejadian. Nang Serang Banten, anak mantu demenan karo mertuane. Setan ora. Setan ora. Mungkuli setan mana bu? Nih yang saya maksud. Kalau bocah ngaji, dia tahu batasan makrom. Nama nomor tua wis kaya dene ibu kandungnya dewe Anak mantu habis wudhu senggolan kulit sama ibu mertua tetap wudhunya gak batal. Karena apa? Ibu mertua haram untuk dinikahi. Tapi kalau anak gak ngaji, gak tahu yang namanya batasan makrom, sekarang menungso lebih biadab ketimbang setan. mantu dong, kantor mertua eh? dengan orang saleh kemarin kemarin ada juga sampai anak tetangga non sewu membunuh anak tetangganya karena dicari ginjalnya untuk dijual hanya karena diiming-imingi harga ginjal niku mahal. Terima kasih matur sembah ya Allah. Jarene Kabupaten Lampung Tengah suki meja gede ora duwe. Hancur, antur. Enggak pak, jangan kausan usah kausan usah, kausan usah dikit, usah pakai kursi ya. Dan dengan ini memancing keributan. lagi ibu neng ngadek nutupi mrono sing mumpuni saat sandal mabur kok malah Sallu ala Nabi Muhammad Malah Pak Panitia niki wis bener tanpa ada meja di antara kita. Soalnya niki kange kange oh, aki iya. segera ke pulau, mungkin dipun dipindah saja. Soalnya yang pertama, e, menutupi ruang gerak saya dan yang kedua niki panggungnya mandan mati terembut itu betul nggak percaya tanya sama ibu bupati ini panggungnya pasti terembut bu Pindek sebelah kiri mendusun sebelah tengah. Padahal ngindeknya sebelah kiri kan. Mendusunnya sebelah tengah karena panggung pati kerembut Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa saya menyampaikan ini? Maaf, kita orang tua dipersiapkan untuk cari bekal yang sebanyak-banyaknya karena sekarang kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya orang tua kita dahulu satu langkah lebih maju sudah mempersiapkan irane nandur opo ben bisa tandurane dicicipi teng anak putu. Maka kita orang kali rejo Kabupaten Lampung Tengah yang disebut sekarang adalah orang tua, harusnya kita pun berpikir bisa menanam apa biar anak cucu kita pun bisa mencicipi opo tanduran ekulan jenengan. Kita datang ke dunia dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah dengan keadaan keadaan yang baik maka kita pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan marbiyah harus dalam keadaan yang baik juga kita datang ke dunia dengan keadaan selamat maka kita kondur pengarsani Gusti Allah harus dalam keadaan bin bin salim harus dengan keadaan selamat maka antara datang dan pulangnya antara ini namanya hidup maka hidup ini kita disuruh untuk cari amal kebiasaan yang baik. Kalau kita cari amal kebiasaan yang baik, maka kita nanti pulang pun dalam keadaan yang baik. Kenapa harus cari hal-hal yang baik dan membiasakan diri amal yang baik? Karena ternyata faida ja'ataluhum la yastaqdiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, mistaq di songko ora dinono nono namanya pati datangnya tidak terduga tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur kalau isekane wayahe mat wayahe mat tekone gak disongko bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa atau kalau keri jenengan duluan kok ikhlas kalau ikhlas kalau sudah ajal datang bu sertifikat renang orang kanggo sebentar pak pengatur sound system mana ya Samping ya. pak suara efeknya dihilangkan malam ya jangan ada efek di antara kita apalagi efek samping soalnya suara saya ini dasarnya udah serap jadi kalau pakai efek itu malah akhirnya nggak jelas. Nah, niki bulat malah suara asli mumpuni, betul? Laras, bisa jadi cutik-cutik maning. Siki mitang kopi. Karena mitang ngatakan derek di ngau sesarengan. Salu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Terus. Kalau ajal sudah datang, maka ternyata sertifikat renang ora kanggo tuh putane Pak Gubernur Jawa Barat putane Pak Ridwan Kamil almarhum A Eril punya sertifikat renang berarti tidak hanya bisa tapi mampu untuk berenang kalau mampu berarti tidak hanya bisa ngontrol diri sendiri tapi bisa menyelamatkan orang lain bila mana ada yang tenggelam itu sertifikat renang tapi sertifikat tenang ora kanggo. Nyatane Allah menghendaki putrane Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil putrane sedo dalam keadaan syahid akhirat. Deniku sedo dengan keadaan tenggelam. Sertifikat tenang ora kanggo. Apa maning sampean sing mung sertifikat vaksin? sing jenenge bakti tekane ora disangka ora dinyono. Bahkan di dalam kitabnya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan namanya sakaratul maut, namanya wong sedo, sakitnya niki bagaikan perut dikoyak-koyak duri salat Rasanya bagaikan perut digergaji, rasa sakitnya bahkan daging seperti dikelupas. Saking sakitnya tiang ngicipi sakaratul maut. Saking sakitnya kanjeng Nabi pun ngendika akan ciri-ciri orang ingkang seto husnul khatimah dia akan berkeringat dan kene pelipis mriki. Niki nyong keringat dan nang pelipis nang dor kening itu bukan karena remati ya Allah itu. Niki karena ngelegeb. Ya terima kasih ma, matur maaf ya Ibu Wati, Bu Sekda. Dari tadi Ibu Wati ngebatin botak mulai Maaf ya Ibu Wati, saya dasarnya emang begini Bu. Sebenarnya saya udah dikasih tahu sama bapak ibu saya, saya nggak boleh lenceng-lenceng bu. Sebenarnya sore hari ini udah agak mendingan bu, nggak kayak biasanya. Mantan ini cuma kadang-kadang kelalen. -kadang Raya nggak orang leja orang liangke. Aki jamaah masih tebu ya Allah. Kita kan apa jadi kelalen lah. Oh iya. Namanya Pati, sertifikat renang orang kanggo apa maning sertifikat udah divaksin belum? Berapa kali? Pinter lu. Wanter temen kok. Mesti gara-gara BLT karo PK. Enggak ya, enggak ya, Bu ya. Ini karena warga negara yang baik, jadi nerima ataupun tidak masalah BLT dan pk udah vaksin semua. Alhamdulillah ya Allah manut-manut hmm. nang bebi vaksin kuping telu nganti meriang bu kepri orang meriang gue disuntik nang bolongan gue orang gue ngane katanya orang Jawa kabe jebulin Jawa ini Jawa wetan jadi bahasa Jawa wetan ini ku anu boten ngapak boten gitu Padang Palembang Kebumen wah bahasa ini halus-halus Kalau Cilacap niku ngapak, Bu, bahasanya rada kasar. Nek ngomong burine karo A. Tapi kalau Lampung karena memang transnya dari daerah wetan kami belakangnya pakai Oh, pantesan wong Cilacap ora doyan mangan sego. Doyan mangan sega. Wong Cilacap gawe wedan kopi, mboten agem gula. angkot ning gula, wong gawe omah barang angkot foto. Angkone bata, masa kurang anggo lemo. Angkone lemo. Nanti nek nang cilacap kentang, nang lampung kentong. Kentong. maning, berarti nek nang cilacap kontal, nang kene. Hampir kebablasan. Untung rame pakem. Selalu ala Nabi Muhammad. Kontal gitu tetep kontal gitu, Ngomong sing apik. Boleh amal kebiasaan sing apik bene pun mungkadar sing apik. Amin Allahumma. Apalagi ibu-ibu al-hidayah Ucap pikir sing banter biasain baca salawat kenapa orang tua nek ngomong kudu dijaga karena kanjeng Nabi ngendikakan di dalam hadisnya riwayat dari At-Tirmidzi bahwa ternyata salah watin ada tiga doa mustajabatun diijabah oleh Gusti Allah bahkan la syakka fihinna tidak tertolak oleh langit doanya siapa pertama dakwatul walidi saya ulang saya ulang Da'watul nah, walidi Tulis Eh, ibu bawa buku enggak? Bawa buku apa enggak? Biasakan. Belakang sono Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu-ibu yang belakang bawa buku nopo mboten? Ya wis ora apa-apa. Tanya sama bapak-bapak, bapak-bapak sudah mana ya? bapak-bapak ini. Ini bapak-bapak kurangan ini. Sebelah kanan. Bapak kul. Bapak kul. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku apa boten? Boten, bawa pulpen boten? Oh. Oh. Saat aku pasangan dulu. Tangan sebelah kiri. Bapak Gul. Assalamualaikum. Bapak Ki, Bapak buku nopo mboten? Mboten, betul pulpen mboten. Buatan betul buku tapi betul pulpen. Putih pulpennya. Dalam kejagongan. Pikiran saya nggak nyata. Yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah saya nggak ada niatan mucal tapi niat kita elik kini lihat kata ya bu tiga doa yang mustajabah menurutkan kanjeng Nabi pertama dakwatul walidi doanya orang tua terhadap anak inilah kena apa Al-Hidayah membiasakan pengajian Banyakin baca solawat Banyak pikir Khawatirnya bu Namanya seorang ibu doanya mustajabah Doanya bapak niku karomah Kenapa? Karena surga di bawah telapak kaki ibu, tapi barokahnya anak ikut teng telapak ibu bapak. Pirsani, Maulana Kalirejo, ireng-ireng kabeh. Lantas iku es bapak. Maaf, ini bukan body shaming. Tadi saya diceritani sama ibu bupati. Dulu Pak Bupati sebelum sukses begini pernah nyambut gawe kerja dapat duit 20 ribu ternyata dikasihkan kepada sang istri Pak Bupati bilang eh ada nasar ibu? gini kalau ada nasar saya nggak langsung selesai tapi maksudnya mari kita hikmat mendengarkan ada nasar terlebih dahulu begitu besar, nah Oke, azan asar ya Pak. Kita mohon 2 sampai 3 menit kita hikmat mendengarkan azan asar ya Bu. Sallu Nabi Muhammad. Maka tuh setengah lu. Oke. Jadi pas mulai kalau Bapak Ibu hadirin hadirat para muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada salah satu adab yang kita lakukan ketika mendengar adan. Salah satunya di dalam kitab Ibnu Ibad di dalam kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawabnya Allahu Akbar. Betul? Ya. Ditambah oleh Ibnu Ibad setelah mengucap Allahu Akbar, puncak babi Marhaban bil qaidil adla, marhaban bi salati ahlan wa sahlan. Falahu alfa alfi hasanah yang mengucap itu maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikannya. Maka inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Berada kita duduk di sini, mudah-mudahan ini majelis taklim yang betul-betul meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Gusti Allah. Amin Allahumma tidak ada niat kita datang di sini untuk telat melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kita pure datang ke sini adalah derek dari majelis ilmu, majelis taklim. Mudah-mudahan kita ingkang derek rawuh wonten mriki sedaya dosa dosane dipun angkat kali Gusti Allahumma. Karena menjalankan wajib tapi menyepelekan wajib, ngajinya wajib, sholatnya wajib, tapi jalankan wajib menyepelekan wajib itu namanya perbuatan dosa. Bahkan di dalam Sulamut Taufik disebut murtad khofi. Murtad khofi adalah setengahnya murtad karena banyak pelekan hal yang wajib. Contoh, jenengan punya utang puasa Ramadan. Sampai Ramadan ketemu Ramadan lagi, ternyata belum bisa disarutan itu kodoknya. Maka maaf, itu disebut murtad khofi. Udah imannya setengah rusak Kenapa? Karena menyepelekan hal yang wajib. Memang tidak ada dalil untuk mempercepat yang namanya ngarutang puasa Ramadan. Tapi sampai panjenengan ketemu Ramadan lagi belum nyarutang odok yang tahun lalu, maka disebut murtad kufir. Bagaimana cara nyarutannya? Maka kita pertama bertaubat dengan kembali mengucap dua kalimat syahadat. Yang kedua, panjenengan langsung menjalankan untuk puasa Ramadannya supaya tidak disebut orang yang menyepelekan hal yang wajib. Maka mudah-mudahan datang kita di sini ngajinya wajib tapi tidak ada niatan untuk menyepelekan sholat. Mudah-mudahan sedoyo tuh dosa kita sedoyo timun ampuloten Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam 6 sore ibu ibune kuat sampai jam 6 sore kuat sampai jam 6 sore jam 6 sore kuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup ibune kuat nyora milu-milu nafsi-nafsi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad dakwatul walidi doanya orang tua mustajabah untuk anaknya maka seorang ibu ucapannya kudu dijaga. Ternyata seorang ibu niku masya Allah doanya itu terdengar nganti tekan langit itu tembus sampai langit tujuh. Sorganya anak niku di bawah telapak kaki ibu tapi barokahnya anak niku teng telapak tangannya bapak. Hitam kulit jenengan Pak adalah bentuk toyib dan bersihnya rezeki warga masyarakat kali Kalirejo Allahumma. Sisi ceritanya sama Ibu Bupati, beliau Pak Bupati, Pak Haji Musa Ahmad, sebelum sukses jadi Bupati, ternyata sampai bilang sama istrinya, Mak, Bu, ayang mbek, aku jaluk ngapura banget Bu, saya hari ini cuma dapat duit 20 ribu, tapi insya Allah ini bersih halal dan toyib, Aku Delung Apuro kalau belum bisa mencukupi setiap kebutuhan keluarga. Apa jawabannya Ibu Ajah Mardiana? Ibu Ajah Mardiana jawab, Pak, gak usah mawi minta maaf. Saya demen banget deh bocok ireng goyok sampean. Deh bocok ireng kayak saya bangga bu bangga pak. Karena wong ireng keunggulan nih. Pertama keunggulan nih wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores malaikat di gangka gampang luntur nangis sobat punya ireng berkudanganannya tetap iran dan setiap saya ngaji sama kiai saya paham ternyata keringatnya seorang suami semakin kapal kasar kandel kapal tangan tanda bersihnya rezeki wong mau saya bersyukur Pak punya suami bertanggung jawab atas nama keluarga. Insya Allah 20 ribu ini menjadikan barokah untuk keluarga. Pak Haji Musa Ahmad nangis terus ngerangkul ibu bupati Pak bupati ngerangkul ibu sambil bilang ya Allah <laughs> saya gak nyangka ibu coba ayu sangalam jagat daya kabupaten Lampung Tengah ya kamu matur nuwun ya mak udah setia ngancani aku apa nani seprene seprene eh, nanti rampul ibu peti syukuri banget begitu Matur nuwun mak wis gelem kancani aku. Syukur pirang puluh bisa pisan seminggu ya. Apa jawabannya baca Mardiana? Insya Allah ma, ini 20 ribu gak cuma buat seminggu, tapi bisa buat setahun. Untuk tanggalan kalender. ma. itu namanya seorang istriku Masya Allah doanya mustajabah kena apa rumah keluarga sibuknya luar biasa seorang ibu rumah tangga dari pagi sampai ke pagi lagi dina-dina isinya pegawai roh saya ulang saya ulang ibu rumah tangga dari subuh sampai subuh lagi tiap hari isinya pegawai aja gugupan tekani seluruh pak nong dari pagi sampai pagi lagi mereka rekan tuh ngopeni bocah asa-asa sampai bangun umbai pakai bocah sakla barang besar saya begini dalam melungan tuh repotnya gue matul apalagi dari pagi sampai ke pagi lagi ibu Alita ya, wis ibu nang omah eh sing Cibranu, hebat eh, enggak? Hebat eh, enggak? Ini eh, jenenge wong wadon, piteke luar biasa dina sini pegawai yang. Maka menurut seorang ibu disilet enggak kerasa sakit. Berat barang nanti pingin rolas, anaknya nanti mau kabeh. Langkah nanti cepet. rasa sakit kali paling sakit menosang ibu adalah ketika dibentak oleh anak kita anak sakitnya luar biasa kita jadi perintah tuku lombok kari warung dok rana nyang warung mae ditumbas ke lombok mae direlangi masak yondo wajah jawab pring pring kumiris lombok mereka tadi 再来了，Frank sakitnya luar biasa tuh. Ibu Nica, ya roh, ya roh. Ya anak jani model kayak ganteng ya Orang mikir gue mulai tadi anak. Amang murah sepuluh Cina. Ating pendusul yang jerawat. Ida musim rambutan orang jaluk rambutan Tengah bengi jaluk keklapan nom Isuk-isuk jajar di pentol Barang lahir modelnya kaya kue dalam Apa mana di matang ekwe bulannya tua Turun miring orang kepena Melungah orang jadi kemurep yang Anggar wong matang turun karo kemurep suri ko ito di polomitis eh. Ako kang rumasalita kan sa mono ya ora. Apa manila kipaparan ngetok na ako etaruan nyawa. Keringat air mata nyampur ke di siti. Kaning gulingat dan sa malah bapak mo ngulit ako. Tapos mata tapi menjawab yang tanya sama yang ditanya pada pada orang ngerti ini kini ngomong lagi serius banget ya sih diguyoni banyak ini rasa berlaku lah Malaikat Jibril tanya sama kanjeng Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Gimana? Ya Allah ya rohman ke barokah. Ya Lord, kenapa iklannya liwat? Tidak sebagian mana lah. Selalu ala Nabi Muhammad. Ya Pak, ya Allah. Ini akit sama serius banget ini. Malaikat Jibril tanya sama kanjeng Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Kanjeng Nabi menjawab, sing takon karo sing ditakoni pada-pada orang ngerti. Tapi kanjeng Nabi menjawab lagi, walaupun hanya Allah saja yang tahu kapan datanya hari kiamat, Allah kasih tanda-tanda sama kita, tanda-tanda datanya hari kiamat. Apa? Salah satunya, apabila seorang ibu melahirkan tuannya, berarti ini namanya datang hari kiamat. Apa maksudnya ibu melahirkan tuanya? Kalau orang tuanya kaya anak jadi raja, tapi giliran anaknya sing sugi, wong tua jadi babune. Apa sekarang nyata? Apa sekarang nyata? Banyak bukti nyata. Contoh, akeh cucu, banyak putu, dititip-titip maringgone Apa bapaknya Makan Ayo nanti Saking sedangnya maaf ya Pak Bupati. Beginilah alhamdulillah semangatnya warga masyarakat Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Ini tepuk tangan lagi nggak apa-apa. Nah, memang Pak Bupati, Pak Haji Musa Ahmad Bupatinya, tapi hari ini kalah penalnya. Maaf ya Pak Bupati, jadi nggak enak saya. Salam Nabi Muhammad banyak cocok dititipkan ke embahnya bapak-bapak nang pocok karuntun banting mumpuni mumpuni nah cukup fanatik temen utuk utukku sing mateng ya, anakku Wong baik dititipi ora kerepotan campur urusan keluarga wong enek ada dalil yang melarang cucu dititipkan ke rumah mbaknya nggak boleh, nggak ada, Pak. Tapi anak yang pengertian Wa amir nu'amirhu nunajisu fil barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Orang kalau udah tua, Bu, nikmatnya nggak kayak kita yang masih muda. Rambut putih kuis yang mulih. Mripat labur di kubur. Telinga tuli wis kaya bali. Untune ompong wis enggal ngerong. Umur 11 lagi diajari welas asih. Umur telung puluh kaki temelang temelung boleh pengalaman. Umur patang puluh wayai petang petung. Pengalaman aku ibadah hapura. Umur seket wadai cekat-ceket. Cekat-ceket dari ngendi. Umur syahidat sejati wayai tindak. Mula nincang Nabi umure sewida telu Wis sepuh payah ibadah Lah wis sepuh malah ketitipan putu Gone sholat ora khusyuk bu biru tulis rom sholat duhur Allahu Akbar Jangan putu setengah sih juru balik umur ya temenan pinggir gerbang taktek taktek taktek taktek dolan langsung langsung apa ya sepuh nitip boleh nitip itu seminggu dua minggu nitip namanya Lo nitip awit bayab, bangsa set bayine terengosen. Ini yang dikatakan dalam satu kalimat akan datang suatu masa hilang pengudanya anak bocah hilang soko pengudani ucul soko hmm. gendongane sekarang banyak anak lupa bagaimana cara berbakti kepada orang tua dia lupa padahal dakwatul walidi doanya orang tua terhadap anak mustajablah tembus langit itu yang kedua lanjut doa yang mustajabah betul-betul dikabul dengan sani Gusti Allah la syakka fihinna tidak tertolak langit da'watul madlumin saya ulang saya ulang wa da'watul madlumin doanya orang yang terzalimi doanya orang teraniaya in ahsantum ahsantum li angkusikum wong nandur apik mesti bakal panen sing apik nandur mesti bakal ngunduh halo halo, halo nandur mesti bakal ngun orang nandur kok unduk mungkin anu nyolong orang nandur kok unduk mungkin anu nebasno tapi jenenge nandur mesti bakal ngunduk kami Cilacap Jawa Tengah punya semboyan entah nandur saya, entah nandur awon orang ketemu awak bakal ketemu anak artinya orang tua berkelakuan baik ataupun buruk, anak pun bisa nyicipi apa yang jadi tanaman orang tua. Saya yakin hari ini Bapak Haji Musa Ahmad jadi bupati itu hasil barokah dari orang tuanya. Saya yakin ini? Jenengan rabuk wonten riki, sing suki dados pengusaha sawit, dados pengusaha ngaret, sampai-sampai tadi bos jagung, bos butin, bos melon, bos boleh. Harap-harap ko, masih nakalmik ko. Jawa Timur nyebut pelo, Cilacap nyebut budin, wong zaman kuno nyebut boleh. Mohon izin maaf ya Pak Bupati. soalnya eh menurut bahasa Aceh Lampung singkong nyebutnya apa? nyokot duit mundure isine luar biasa betul lagi nembung utangnya mohon perlu mental lah kok muncul ada rentenir boro-boro tanggani utang ditalangi disit lah tanggani utang sepuluh napane sangannya utang ini molas licik napa licik licik napa licik oma minan nas nakal nakali hartane wong minter itu nyane wong kena bentuk saking asane Gusti Allah bahkan sampai ke petani curang maring sawah mampingi galengan pacul menangi patok patoknya dijejak sawah tanggane nyuting nek dheweke ngambani kene ana apa iki kowe ana wong kene iki kowe mangkat apa ora Oh. Tolak ah minan nas minteri hartanya orang lain nakal ngakali hartanya orang lain kena penduh saking asane Gusti Allah umpat pendul tak was basana Amun silamun pendul kembangnya pete dadi pete temen jeneng pendul kembang pete kudangan sakit damprol kabeh kok belum mesti pentil kebas kebasan no. Lamun silamun pentile Dile apa? Dile lagi citakan dile pelem. Dile apa? Lamun si lamun, pelem itu e di pentil temenan nih e salah kali. Pentil e itu pelem temenan. Senengnya pelem yang sifat kalau nanti brongsok pangan cocok, kau mah minan mas. Karena bentuk saking arsane gusti allah, jadi pedagang curang. Nimbang jagung sekilo kudune sepuluh ons, mung 9 ons. minang, minangas. Kikine wis ora apik, doplos plus wis apik. Bosok suka tengah, sing apik-apik sunat pinggir. Tomak minang, Dipilih nama masyarakat, dicoblos nama masyarakat, digaji nama masyarakat. Jam 8 pagi harusnya di kantor melayani masyarakat. Kadang sepuluh si ngukang-ngukang medan kopi nang rumah. Tongan. Ora samawi datat bahas dalam bosok kae ngono ora jamblok nang kepatinan. Mau nanggone seputi balak wis disinggung, Pak. Langsung dipendeli. <laughs> begini begini Pak Bupati maaf ya namanya masyarakat kalau ketemu sama eh, bukti buktinya niku kepingin menyampaikan memang maaf ya Pak Bupati Bupati Lampung Tengah niku genteng kita niku tiang Bupati Gendeng kulon jenengan Saka What is a Saka? Saka is a Soko tiang-tiang. Cara mereka apa? Cagak. Oke, okay, oke. Okay. Kalau Pak Bupati genteng, kita cagaknya. Pak Bupati genteng, kita masyarakat adalah sopone. Genteng ngomong ke Rosongko. Kak cagak. Enak ya gunanya, isar. Tiupan. nah hutan ragu dan panas rang kepanasan kita nang ini jadi kenteng nah panas kepanasan di sini aku bisa berdetik barangan uncang akal akal sang ngerangkongi waktu enak sampai nangis ngisor, ragu dan ra kepanasan tapi kan soko cakap ke jawa eh eh kenteng nek nanti kan mantan karo dipikir ya bener sampai nang dornya nangis nor jadi kiu bener rang kepanasan rang hutan Bisane sampean monggo nang dhuwur, aku cakap sing angkat. Ibune sebelah kiri ngucapke bocah nekat balik saya mewakili masyarakat. Maka maaf Pak Bupati, beginilah ceritanya masyarakat kami jenengan. Lihat Pak Pirsani, anggo kuning-kuning apa Pak? Nontok sing ireng-ireng kamu kayak kami tetet kayak gitu. Kenapa saya nggak seragam kali jenengan? Bila nggak mau mengikut campurkan saya dengan politik atau tetap golongan Imam Ibn Bas terserah ngaji apa baik beliau nggak memberikan keterangan apapun kepada saya ngaji tetap ngaji tangan dulu dong buat kakinya tanggung jawabnya berat jadi saya nggak mungkin akan e, menelanjangi beliau apalagi sampai melucuti beliau enggak, enggak bukan seperti itu Ngaji tak ada singgung menyinggung, ngaji tak ada sindir menyindir, tapi saling mengingatkan. Betul? Hmm. Laras, hmm. sebegini cintanya kita hmm. masyarakat dan betul-betul memberikan satu keinginan dan harapan kepada masyarakat. Lampung Tengah ora jenenge kurangan pangan. Kikim akeh, jagung akeh, nganti non sewune leles brondolan sakit bisa kena gurih Betul. Betul. Daerah trans itu satu kepinginannya minta diperbaiki akses perjalanan untuk melaku. Itu yang diminta oleh keluarga trans. Maka kalau sampai Pak Bupati hilang cintanya, kita melampang melompong bu. Kalau cinta sudah dibuang, jangan Kule wong wadon Lampung Tengah lenje-lenje kabeh. Iki karena memang ada uh, kabel yang mungkin keinjek ya. Iya, saking banyaknya yang hadir Bu, jadi kabelnya ada yang keinjek sehingga suaranya hilang. Ucapku batin, apa ki gara-gara ajutan Ibu Patine ya? <laughs> Nang arep nyinggung Bu Patine, iki langsung sidem. <laughs> Sallallahu sejuta ngecek dong sejuta ini jenai kualan ngurus ibu jadi sepertinya ini wireless uh, eh, insya Allah sesuai dengan jam kita bu yaitu sekarang sudah jam berapa ya jam jam 2 jam 2 jam 4 jam berapa jam 2 tomat nginteri saya, nginteri <laughs> saya. Oh kena-kena becam papat oh. prapet pun dari jam loro. <laughs> Sepertinya Niki memang sudah alarm bu, udah alarm wis jam papat seprapat. Mungkin non sewu yang pertama kami wakili Pak Bupati serombongan. Saya setuju punter. karena memang perjalanannya Makanya kita mengisi pengajian dulu di Seputi banyak dan kemudian langsung datang ke sini. Ini kumawon dengan atas kebijaksanaan beliau cuma sholat duhur di rumah, kemudian langsung melaksanakan kewajibannya malih derek Rabu wonten IGD Kecamatan Kalirejo. Maka saya harap, saya harap jangan kondur terlebih dahulu. Saya akan tetap di sini Mari kita tertib. Yang pertama, saya harap Anda menjaga barang bawaan Anda masing-masing. Yang kedua, saya harap tertib konturnya dan jangan terlebih dahulu Anda pulang sebelum doa. Karena ini ada informasi dari panitia, pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji, belum dipimpin doa kuburan Bali, maka suaminya nikah lagi. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Jamiah Al Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu Al Hidayah rejo. Yang kedua tadi ada yang bawa banner Mumpuni Lovers dari Lampung. Mana tadi? Oh ya, terima kasih. Saya punya fans dari Lampung. Terima kasih Matur Semasun sangat. Anda bukan fans saya tapi sedulur pulau. Ada tulisan Ustazah Mumpuni, aku padamu. <laughs> masih maaf ya bu ya maaf pak bupati beginilah resikonya dari wong ayu <laughs> mungkin kapan waktu kita bisa memperlanjut lagi suasana ngaji dengan panjang waktunya dan ngajinya lebih hikmat saya harap anda tertib Pak Banser terima kasih Satpol PP, Bapinsat, Bapin Kamtipmas. Mudah-mudahan ngaji hari ini bersama Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad beserta Ibu dan tidak Kabupaten Lampung Tengah. Kita semuanya hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ikhsannya. Berikan sehat panjang umur, beri manfaat yang barokah, diberikan ziyadah rohmah, dipun paringi sehat walafiat masyarakat yang ahlul ibadah barokah, masyarakat yang ahlul jannah, Lampung Tengah jadi negara yang barokah, jadi daerah ingkang dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan Yusuf sakit husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Terima kasih Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad beserta Ibu, Ibu Sekda, Bapak Forkompinda DPRD yang ikut hadir, mokyai, Kiai, Forkompincang, Bapak Samad, Kapolsek Daramil, Ramil, Kepala Desa Kalirejo, Matur Sebastian Sangat. Mudah-mudahan setelah doa Anda kontur dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Dari saya sekilian dulu, sedaya lepat manggil pakunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.